ketua umum gabungan Ustadz Silaku Guci Kersana pun guru Aang sarang para Kiai sadayana nuti keluarga besar Guci anu Ayana nuju milad lima tahun. Alhamdulillah wasilah undangan anjena hakikat izin Allah. Dina wengi iya, kurang bisa kumpul kalayan istiqomah keayaan uwi cinta cintana karena agama Allah. Mudah-mudahan orang sing diberi istiqomah dina agama urang. Dina keimanan, dina keislaman. Lewat perjuangan yang pengorbanan para panitia, ia acara bisa terlaksana. Tahun perjuangan anak, keluarga besar Guci, kahubungi kasim kuring, kesana pun lanjut, berurang sadana. Kanggo ngisi acara di Nobo ya. Eta perjuangan toslami nyirian tanggal. Ditambah ku pengorbanan. Daun pengorbanan anak, harta, tenaga, pikiran harta dikorbankan yang di acara ayat tenda ayat panggung ayat sound system segala rupa komplit lain anu kuci ya lain batur atau dipasang di dia pan dibayar menang udunan ya hawa efek eh. tanaga dikorbankan para kiai jamaahna santrina masyarakat milu korban ngorbankan tanaga ngabebenah di ya tempat supaya nyaman nu hadir Jangan mantuan masak eh, kebuli segala rupa ya sate. gerinya ho AC pandiem biasanya tuh Tetapnya ho. Atuh pernah mau gawe. Siapa yang dah lah gawe terus. Ah budak pacar lagi. Ibu-ibu kan milu berkorban, milu masak. Buat kan itu kadu. Bukan ngesang-ngesang yang sayur. Ya Allah, terasa beda tak sayur, sengit kesang tadi. Pikiran dikorbankan. Korban pikiran para panitia kumayis ya yang saya saya siapa borak tuh datang gitu. Saya buka rok datang datang kan eh kuring berangkat jam setengah lima, tempat dan nanya jadi kerjaan bang haji acara lagi lo pak minum paling haji naik jam 11 atau jam 12 nah ya, oke main makel kasur di sore ulang tuh yang Alhamdulillah Iya sadaya pengorbanan dibungkus ku para panitia kebungkusan anu mulia pengajian naon pengajian tina kalimat pengajian naon hatina pengajian harga disebut deui ieu pangaosan dina kalimat pangaos naon hartina harga sehingga jadi jaminan sing sajal ngalengkahkeun sampean ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balik menang ilmu menang nasihat menang doa insyaallah bakal jalma jadi jalma jalma anu boga harga di hadapan Allah amal lain amin amal amal Amin semangat mantau betul ke pengajian pengajian gigiran imam pura-pura kenyang aja begitu terakhir aja begitu Aduh, lain bahas awewe dah awewe mah paling semangat pengajian di mana-mana jujur banget. Lain menyihara harapan ibu-ibu pengajian rutinan mingguan paling pinu paling kompak. Oh, kan capek ibu-ibu. Isuki suka pengajian rutinan hadir baik pinuh baik. Bener bu? Padahal di imah bapak pegawaian rela ditinggal pegawaian. sesehan numpuk dan lain nyesel ya, balik ngaji ayo begitu ibu-ibu ayo. Sama denge bukan. Bahkan anu nekat ke pengajian mau sesahan. Nyesel kiai saya tahu Semangat siang pada lohora pengajian ibu-ibu mah hadir penting ayah pengajian pinuh ibu-ibu alhamdulillah menalaki hese ditanya kak penting kurang tengah jejak lagi mah ke kadenge iya lain masalah ku ngadenge lamun hayang jadi harga kudu ayah perjuangan jeung pengorbanan non perjuangan anak dan kalian kaki imah menuju majelis taklim non pengorbanan anak saya kagok ngomong Hacker ngomong siapa ngeprak gitu. Mungkin bisa ulun karena kepros. Nah, jadi ulun yang poho itu bukan tapi bukan jawab sama ngomong. Ayah perjuangan, ayah pengorbanan meninggalkan imah sementara ditinggalkan menuju majelis taklim ngayung jeung para ulama para kiai menang ilmu keimanan menang ilmu fikih ilmu ibadah balik ngaji kalah jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan aja pengorbanan anak supaya jadi harga Ya cukup lamunan, cukup ngadeng Silaturahmi na itu iya penting Leres Ya Allah Mantap cin goreng lamun pengajian di Karawang Karawang lo bangun dan bapak-bapak kalau kalau undangan. Benar. Kalau undangan disebarkan 100 undangan ke bapak-bapak datang lima anak aki-aki kape. Opat molor biji batu. Matahari karpet ini majlis. Mending undang ibu-ibu, kalau undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa datang dua ribu. Ibu-ibu tak, kalau kejo. Kau yang harapan kadaharan ibu-ibu mateng hitung menit detik ke bea orang ini angkar kiasong ke jauh piring ngalingi mending nyuguhan bapak-bapak bapak-bapak maawet Jawab di Jawa Imah ayat jeruk, ayat cawu, pasangan, maka polsek, pada ramil, para kiai ala rakyat, kararie, bapak-bapak, di suku hante, luak dia gue, etate modus, nempo batur meleng batur meleng sawu lagi tinggi di kantongan ku pasangan kau percaya kodok di kantong apa sama pasti ayah sawu Kalau nanti menang mesek tuh Kalau aja aja bulu Sorry kacamata, sorry Saya, saya saing sama Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia, keluarga besar Guci, baik harta, tenaga, ilmu, tansing jadi amal soleh. Rizkina, usahana, ilmu, sing lebih dibarokahkan ku Allah. Dari Guci, tete guru-guru sahasa barokah, tapi guru nah gitu. Guru sahasa barokah, di Guci kabeh. Alhamdulillah, mata kuring isin, jawaban dan ku Guci. Baru aja mama tahan Wajai kameri. Sekiai cuci. kan ngomong apa ya, kayak sosokan. malitungan hitungan, yang nyemburu. Biar kita kalima lebih pulang ke. Wah bisa dakokan, eh siap pulang ke goreng sangka itu sirik itu lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah Wakil ya para guru orang Khususnya berlanjut urusin goreng an ah, Di jelepet Mudah-mudahan mantan asli panjang ke suara Allah di ilmuna bangun beli di sini Kalau bakal ibadah ke Allah Turunan-turunan anak besar oleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbah Para kesepuhan, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sing guru sami apa tidak Allah mubarakat anu di cyber anu di balajiro anu di MMC kum sadayana eh, para mubalik mubalik muda Cianjur alhamdulillah biasa kontrol video MMC oke cyber pun laje pun guru biasa hadir alhamdulillah Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Kersana Pacana Pak Kapolsek Pak Dandramil Alhamdulillah biasa hadir sadayana oke Pak Lurah Kumlit Gegerek ngerasa itu di mana ulama jeng umarok wis bersanding lain bersaing. Beres deh. Kuduna bersan bersanding. Jeng yakin insya Allah. salilah aparat, salilah pemimpin, daik silaturahmi ke para ulama insyaallah berkah. Doa salilah Salila para pemimpin daik silaturahmi ke para ulama insyaallah ber berkah. Lamun rajin umal kue lebih berkah. Tapi dibalik. Namun dia dari kita lebih akara, fitnah. Kita ustad aku kowe jeung lurah ke mana-mana mini Jadi fitnah kan. Sekali nak ustad boga motor hanya lebih fitnah Pasti benar merah lurah. Tuh. Gitu. Tuh ustad maksakan 5 tahun ya. Dendek-dendek kawe ya, nanti. Itu doakan nih para pemimpin orang sing saroleh sing amanah. Untuk para santri, harapan agama, harapan bangsa, harapan ulama. Sahabat Pawedei, lupakan terus yang dia tonggak kepemimpinan perjuangan agama di negara orang adalah para santri-santri sadaya. Terus dan ke anak orang kemana santren singarasi lelewan manu manfaat. Bicara di ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka dibayar rasa bisa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat wa salam kawul jangan begitu tersalah lawas tadi lusurkan ke junjunan orang sadayana Habibana wa Nabiya dal Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus, orang ya tempat, mudah-mudahan orang sadayana, masih kengeng syafa'atul ujman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuring ngarostinga kuayana puji gabungan Ustad Cilaku anu daya tujuan anak ngadeket gentali silaturahmi silaturahmi dina perjuangan agama subhanallah seur para asatid atau sekabung tadi entosan ah? dia teh ceramah lanjut? hatta matlail fajr hatta matlail fajr fajr ketika jangan siksa kalau orang yang kapalan apa dia apa dia apa dia Bari kain kali. Tadi sana ngomong desa. Eh. Tadi yang ngomong desa. Kata nyebutkan si kera kukumis kali pun kali. Tadi ya. baju mana? Baju baru lain. yang sesama lain. Ayo. Kan Selamat Solehnya, eh, akhlak gaganya. Aku kuman siapa tadi? Sing era kudu bisa. Kudu bisa mungkin bumi saya baju Mengenai ini untuk pulang kasih pertama ya gue lembar ngair yang jadi buka roke yang ketua perkutarsi Persatuan Kumis seluruh Indonesia Jadi nu rumah sacararan kumisnya katar tadi. ya Tah. Nuhun. Tiga gak tuh urut dulu yuk. Ya. Kata bang, mana guru kan sok ngalerek wae kamu di bawah. Jadi ancu angin kabur. Kembali ya, asal ya aku. Bo, doakan ya para kiai, para asatid, wa dibuci sumberkan para nabi suami. Sumbang pak ilmu. Ke ujung-ujung ayat buci, lalu kayak perjuangan anak. Lalu Ayah perjuangan yaitu teh gabung di buci teh sadayana si Matupang siang malam tunggu panggilan jadi yuban ustad-ustad lagi menunggu undangan tukang liar Bahkan pun tanya pun tanya kak istri-istrina para asatidah sing sabar. Boga jalak, boga sakit jarum super. di rumah juga pergi ke Pangeangan eta Teneangan ya sesuap berlian eh tuh karena perjuangan para kiai kadang-kadang oh kiai mah kudu ikhlas eta ngadeukeutkeun ikhlas ikhlasnya ka kiai wae padahal kiai teh jelema sebenarnya lain jurik lain bisa meledek gitu tah ngadeukeutkeun ikhlas teh ka kiai ari ikhlas teh jangan kurang umat Islam nu iman ngaku Islam iman ikhlas dina berah beramal Nah iya jangan bandingan Maaf loba umat Islam ayana sok terpeduli karena pendidikan agama Maaf Lamun jang pendidikan umum ratusan ribu jutaan mampu daik maksa mayar tapi jang pendidikan agama loba dilalawakan. Ya. Maaf jujur Nu anak-anak kurang bisa alif bata sahur huruf hijaiyah tuturutan. Kadang-kadang eta udunan yang kaya listrik di majelis teh kasantri lah tibang 30 ribu, 20 ribu susah. Tak malah jauh ya, Ustaz. Di Cikampek, di Cikampek. Itu malah lintuh itu Dia tuh tua guci Ya Allah ya Rabbana sarua Ustaz ge jelema perjuangan nama sukses namun tadi daru ungguran bener tuh kadang-kadang kuring sok cemburu cemburu naon ajan pendidikan umum naik nganter ijab kabul jenguk ngajarna tapi kadang-kadang anak ngaji kayak mah kiai loba indung bapak teh sama budak minum ngaji jeung babaturana di jalan pagi ngaji sah, Ustaz Dohim aduh orang ngaji oh, ini dia iya, iya. ayo minum di jalan Awas. Lamun eta ustadna ikhlas, ridho, ngajar ke anak-anak ibu bapak. Nepi ke anak ibu jadi sore, ahli ibadah. Tapi maaf lamun indung bapak nanti ayah ijab kabul, ayah serah terima jeng kiai nu ngadidik Maka eta budak sore di akhirat bakal nyapaatan burukna indung bapana mual kasafaatan. Dia ya, kudu dikirkan benar sampai ya Karena kini usia tuh bulan bulan Oh itu tuh bapak anak sakit dulu ya era ya, itu Oh nah, itu dua biasa dengan CS Benar gitu. bener Sok loba begitu pak. Mantak nana tuh Kudu ikhlas, dia mau kudu ikhlas Anak ibu, anak bapak, tapi gak bisa macam latihan, bisa ruku, bisa sujud, nyaho bab fikih, bab tauhid, keimanan, kita diajarkan usaha para kiai, para asnatif ikhlas. Benar kan? Tapi konon daya perhatian kadang-kadang Ustadz tapi beli mikir ke anaknya Eh cicing wadi imah yang harapan murid Nu diajar ngaji Anak yang jajan tebuka duit ke liar Sakalina liar bener jadi omong Kotai boga santri mah geus tong liar wae. Budak santri jadi ngalun jadi tebelajar, belajar, jadi tengaji, ngaji. Eta indung bapana protes mereka itu, Ustaz dia boga anak-anak nage jelema. Mungkin nyatu salah. Nah, ya itu Kecuali kalau ngomong gitu, indung bakal datang. Ustaz atau liang pengen nafkah kemana-mana cicing bayi mah Ustaz sakarepan anak abdi supaya bisa sholat pandang danan ke akhlak nama kita tasawuf pangbereskan ngaji Quran nama kita tajwid pakai makhrijul huruf pangbereskan ibadah sholat nama kita ilmu fikih ilmu nakabe hari Ustaz kau percaya urusan nafkah Pak Ustaz kau lagi tanggung jawab tong liang kemana-mana ayat itu kalau gitu ayat begitu Sohel ya teman. Uh, bisa. Beda nih kena ustaz kosong. Ngarokok. Punten kan, abdi ge ahli hisap. Ayo tukang ngarokok. So, ibul asbak. Gue CS asbak. Ibul asbak. Ya Allah. Pokoknya di surat akhirnya Ustaz tong liar kemana-mana, tong yang rokok. Atau nah, yang jalan tahun itu liar. Kuring. Lu nyata nih. Nah, udah mana? Sama sabulan sepuluh slot. Mustafa iya. cici berlima. Ah, kuring salah satu slot. Sok, belum kusi Allah baik. Manyungkun sih. Cenan aku Ustaz loba. Nah, 16. Bukan uang gawe. Ustaz, usaha cara anak boros. Alhamdulillah. Toh mikiran eh, jajan besar. Ayo guys, lamun kuring terliar jajan anak kumaha kamar yang jajan tapi ka ceri-ceri. Kuring nu ngajamin ustaz ka cicing di imah, nafkah keluarga ustaz abdi nu ngajamin ah sabulan sekali Yang jajan budak, yang nafkah pemajikan ustaz, yang kebutuhan keluarga ustaz 10 juta per bulan. Aduh, aduh. Urusan beas Uring jamin lima karung per bulan. Ustaz Pacici beriman, cetak anak abdi jadi jadi ahli ibadah supaya abdi di akhirat keangkat kasafaatan ke budak sore. Sabab kalau lalu ijab dobul indung bapana buah kasafaatan supaya abdi kasafaatan. Sikir do Ustaz, pamit ayah kene. Assalamualaikum. Gagah Ustaz semangat ngajar. Montok. Tiap maghrib. Arif. Pengaruh Samsu sudah oh. Awal baik. Wah. Lupa harum bebas. Kami bubar santri nak arwah kami. Ustaznya kencang banget. Sudah Ustaz mah hulang di Majlis nanti robah jadi warung. Dagang beas, dagang samsu. Ayah wajah lemah duit tengah jam enggak Ustaz. Sakit loba tapi kok uwa berayu uwa hiji hiasan peraku. Ayah ke? Oh, Maksudnya lamun ayah di dia ya, kita pindah kasih kagak yang buku begitu. Gitu. Soknya ah, adil jangan karena pendidikan agama lalawora pendidikan umum mah bro-broan dek mayar mah mah kursus komputer mah 300 ribu mah bayar pak kursus bahasa Inggris mah 200 ribu bayar mah pak ustad dan mah di majelis talim ngaji infak sodako sebulan sekali 70 ribu bedakan ke ustad engke disakaligusin satahunan tapi kan eh. perkosa bener tapi maaf para ustad udah gabung di guci, para kiai udah di Gucci, siap tempur Terus daya arah eh, kemana-mana Subhanallah memperjuangkan agama Rizki nanti tentukan ku Allah diatur Alhamdulillah Untuk para rumbu Gabung jeng buci jadi itu bukan nawa Eh Sorry, dua tahun ku corona tetap lalin tuh Termasuk gue Corona dua tahun, enggak gue nih. Wis ngonak ngondang. Anu ngondang yo bakal kabe Jangan ya diumum-umum nanti di cukup di rumah saja. Apa yang kelihatan tunangan? juga cinta. Ngarap-ngarap lu kayak lu. Bukan sudan, ayo malot main tahlilan lumayan. Sepanjang ayo ya malot, ulang di tahlil. Mengundang kerumunan. Kan? Kencang wae. Menenu sok jadi duit dalil lain eh, menenu ya. Dalil tabungan ustaz. Tukang kuring boga babaturan ustaz namun ngade ge manuk sih dikunjui di sada teh seuli manehna. Aduh manuk nu sok kabejaan mah teh manuk naon di ngaran? Saurang yang menilian kadengnya. Uncuy Cucuy Sirit Uncuy oh. Sirit Uncuy Kurang jadi anu iman karena si Uncuy itu rukun iman namahan anu Ya rukun iman genep kamu Tambahan jadi tujuh Iman karena sirit Uncuy Ustaz iman hati deh Kita kesini Uncuy bisa ada Ayo mawat Suri, tapi tadi mana suka milik kono. Kang Suri sorangan, eh proyek. Proyek kan Eh, masih eh, lucu. Siapa majikan amit-amit lagi. Tapi kami jangan mawat ya teh. Atuh, benar apa? akang nu mungkin. Tapi kalau 40 poin akang, tapi kan tuh akang mungkin. Koma kita ustaz. Terus ngomong gitu datang nggak bejaan, Assalamualaikum nggak bejaan mau teh lain batur mito hakna. Itu tak kan kelakuan tomat. Nah, pulang Ustaz baru-baru menang proyek, ah, iya, ayo maka bantuan kebiayaan. Maka pula koma ya hidup Syukur ini nikmat yang ada meskipun kecil insya Allah yang besar didatangkan ya menunggu dia nucantang itu di Arab Arab, tapi kang ngahulan ngahulan anu letik nu dinalengan dari syukuran. Eta tau mah itu mah nu gede, nu teu datang, anu nu gede can datang, teu datang datang eueuh, nu letik nalengan leungeut tuntunan. Belajar mensyukuri nikmat yang ada. Insya Allah. Alhamdulillah, guci mah dibarokahkeun rezekina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing istiqomah bae, sing semakin meningkat ieu ya, silaturahmina Anggota nas semakin banyak insya Allah guru-guru simkuring di guci sadayana para siswa manfaat ilmu ilmu terlepas tina perjuangan ilmu jeung bapak ngadidik ke anaknya sehingga anak-anaknya menang pangkat di Allah tina ilmu anu milik menang hasil di pesantren di para ulama di para guru nu berkumpul ayana guci para kiai terlepas tina perjuangan pengorbanan doa menjadi ibu ibu nah mungkin ia merek pelajaran uji jam ulang. milad anu lima tahun tentu naya harapan ibu jeng bapak ge hayang boga budak saroleh arah ilmu ahli ibadah hoyong deh makanya budak kurangnya ayo di bapak pasantren dan alhamdulillah alhamdulillah ayo di pasantren ayah. Koma di Cianjur mamari pas pas budak na para ulama na para wali, di Cianjur para santri. Cianjur disebut kota sejuta santri di mana-mana pesantren tiap kampung ayah iya berkah yang orang sadayana bahkan cara jadi jami malam di kampung ayah pesantren ayah santri maka eta bakal ngahapus karena dosa fardu kipayah orang kampung eta mata pun ayah pesantren teh kudu bunga dukung para santri seperti baheula masyarakat bertetangga jeung pesantren ngadukung ka para santri lamun santri kalau waktu kolobong jalan-jalan ke daerah masyarakat imah baheula masuk nalawaran dahar yang geus masak cantik kobong dacan ibu atau tadi we ibu geus masak alhamdulillah ayo orang dahar ayat teh begitu kitu Ayo, Allah nah. nah, Benar benar cara dia Kalau eh. nah, santri lima mata ditutupkeun eh. pantam di dulu Udah ngecek juri jelma gitu Bahwa gitu masyarakat Hayang kabarokahan kusabab ayah san Santri jujur jujur jujur Allah lain teman temanku ngancurkan Indonesia Sekaligus Indonesia dilejitkan ke Allah, Allah mampu fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Tapi kurang Allah nurunkan tegoran dituntut tsunami tetap tamprok kabeh laut dan ukur pojok pojoknya, gunung hiji-hiji nu dibeledageun longsor dan ukur belah pojok belah mana lembur mana pulau mana tersakaligus sakaligus ku Allah dancurkeun. Naon masih kena yang bewa keren sahabat dengan para santri masih isi istiqomah cici di pesantren kita benteng sebab biuknya santri di pesantren adalah istighfar adalah ibadah Salila ayah kene Nu istighfar Maka Allah mau ke eta lumpur sekaligus Mau ngancurkan eta negara sekaligus Wa maka Allah adibahum Wahum yastaghfirun bisa kali sekaligus eta desa, eta kampung, eta negara, sahila di eta tempat, masihkan ayam istighfar, sami istighfar. Di antara santri anu masihkan istiqomah, betah biuk di itu. Alhamdulillah, masihkan ayah jamaah nu daek biuk wiridan di maghrib nepi ka isya. Masih kena ayah para ustad, anggota kunci, anu istiqomah, liar tiap maghrib, tiap peting, makanya majlis taklim, mawa kita ke umat Islam supaya bisa ibadah. Lamun di seluruh negara itu, Indonesia bisa dulu. Allah maha segala-galanya. Leres? Leres? Atau ngajarkan sekaligus sudah pilih Allah. Subhanallah. yang tuntut saiki saiki musibah tereng-tereng tsunami geus longsor geus banjir bandang tambah geus corona corona can mantau itu udah eh, datang si omikron ini kemarin sekarang tahun darah langsung gila Gus kadieuna rada normal. Aya nu muka ceramah diijina ngan jarak kudu dijaga. Heeh. Urang geuliwan aturan pemerintah ada ikhtiar makhluk ayat tapi tetap hakikat ayat doa para habaib ayat doa para ulama sehingga ya corona bisa ilmi iya, alhamdulillah iya, syariat ayat ikhtiar pemerintah iya, diakui ayat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengusir corona barang Indonesia benar kan Indonesia gak ada Ayah ikhtiar, tahun ikhtiar na biasa we 3M tekelek level hiji, hari tadi arek ngaleungit corona, kekeuh pan 3M kudu dipapake. Kuring cara kemana-mana ke boga babaturan di petugas COVID-19. Haji, ngaji ke mana? Sukabumi, daerah Warung Piala. Awas 3M, Ji. Namun 3M, cuci tangan. Bos, dia nyatu. Wah, kok bukan mah jaga jarak sih ya iyalah ayo jaga jarak ceramah dan penat ceramah atau dong ini ini atuh abdi sabaraha meter po geuni ieu deukeut nya ieu lima ribu si ieu tadi ieu deuketan aing Alhamdulillah pengawal setia itu sesagon santri-santri gondrong sesagon katilu tiga m e naon eh, masker aja dipakai di jalan alhamdulillah nggak pakai wae sieun lain di jalan nggak pakai masker jadi operasi aja di jalan pusat, up ngewain mah gamis teh jubah pusat, nggak kalau mulai kibar di jalan mah dipakai Eta ceramah nanti aku kagok, eh ngomong nah ceramah pakai masker. Sus masker nah. lagi menangnya pamajikan. Tangan satu sabelah. Masker baik. Menang pakai lagi. kalau bapak-bapak pakai balik lagi nyanyiin ke ini Utang, untuk disesuaikan tiru bulan. Buat dipakai supaya. Untuk corona virusnya tak utang dia. dia Komo putang jatake. Ya nah, jatake. Ya Yang data layak pakai. Ulang, ulang, ulang. Subhanallah. Ayah berkahna doa para ulama para habaib jalmi jalmi saroleh bikin musir ya corona alhamdulillah yang mereka sekaligus kan mah mampu Allah ngajar ke Indonesia kan masih kena ayah benteng nah saha ayah para ulama masih istiqomah ngajar ke majelis-majelis taklim rutinan minggona masih kena ayah jamaah Aduh naik sila di masjid di maghrib PKI syawiri dan mereka dikejar diri ke Allah Esok eh, ingat bahula masjid reot tina bili bapak-bapak sandalari kai mahlamun lamun sandalere sholat isya di maghrib tapi kai isya Wiridan. Gak aneh kan oh, di Bali, akhirnya pakai baju jadi halus-halus, jadi gue betah tiup di masjid. Boro-boro min wiridan, imam kakak assalamualaikum kakak tuhuma, mau mukai cakis muncat. Imam kakek assalamualaikum kakak hulengit. Imam imam sapeureut astagfirullah da poka tukang tinggal tiluan. Kokol adu pasaran. Tiga rotong budak maturan imam. Ting DKM salah meli sajadah. Sebetah di diukar sajadah yang mari masjid renyem karena bujur. Riba heula. Bari sadar anak riot tina bilik tidak awi. Lantai na talupuh awi nu dibelahan. Barat tawe eh, bapak-bapaknya kal deh. Indung kurang betah cicing di jero kamar can di kamar lamun can bareng salat isya. Dan Tapi maghrib dan nungguan ada bisa setan daruswe di kamar bagi imah reon panggung ke berkah. Nah ayo ini semara rewa, imah Itu kan ini soal yasin yasin aja. So, malam Jumat Belum imah sederhana lamun ngaliwat maghrib malam Jumat teh itu eh, eh, eh, sosial dan sok saya listrik bahwa. Tekeung naon sababna? Mun kaliwatan imah malam Jumat hari maghrib kadang yang maca cakuran, Yasin, Tabarok, zikir maca selawat, sok kaya nama pae malam Jumat maghrib kadang sholat Yasin deh, sholat juri teh tiap imah nu kadang. Imah belah itu di maghrib beda isu belah belah belah. Bakung ting Malaikat Rahmat kalabur diganti bulu ke terawak daratan. Saya imah-imah tengah gue tingkah serupa. Imah belah gitu. Kayak aku kan ya, Malaikat rahmat kalah lagu rasanya dibor. Selengit kabar kami sedondang. Ya lima masjid mararewa besepi dari marah abad. Lalu Bala Masjid Rewan panggung malam Jumat Hafidhan ilahu karamatan li Muhammadin Aba amhun amjad sauna li ismihi Tarakus sifah falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi Malam Jumat berjanji kadenge baheula Bari sepekan atau analiti geus gepeng datang ka nangka digantungkeun. lagi pakai ge make patroma, Bahwa mah eueuh listrik satrumna speaker pakai aki terus di opat. Mik naga lain bagaimana Bahwa speaker salon nu dibungkus kulawan dibungkus dibeungeut ku karet. Bari kabaseut ka lawan teh. Berbagai macam kalau kampung. Tapi haneut eh, bari sederhana سراتم سرى نور النبوة بأسارير برارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم الله musola sederhana rame handakeun guru marhaba bal janji dibaca giliran mahalul kiam rame handakeun ya nabi salam alaika subhanallah malam jumat pahala ah. ayo dah Iwan marhaba aja di sarang kok kriok kuek-kuek mati kabeh tanpa gigi karena bicara mereka ya bicara lu aki pahiji kedua mengolor weh bikin pokalan Insya Allah, ada gerak-gerak para kiai, para ustadz yang dipuji, bisa ngarami Indonesia Islam di masjid-masjid lebur masing-masing. Amin. Rukina minggona insya, insya maka nadu akan sing istiqomah. Hayang bogaan anak ibu seperti para ustaz para kiai diuji hayang tuh. Manfaat ilmu na bisa ngangkat derajat indung bapanan utus ya ibu angkat pan kaangkat derajatna nyafaatan. Boga budak soleh, ahli agama, ahli ibadah, ayah kamanfaatan jak indung bapana. Naon keur di dunia yang manfaat manfaat eta budak ngangkat derajat indung bapana. Kau menang ngadiri kan ngadiri kiai anak kurang teh tapi lu angkat itu bakana. Eh, tapi udah saha melepas sehat maca Quran. Ih, si Carmen. Padahal eta budak tuh ngadiri kiai di pesantren tapi lu disebut bapak nanu keangkat derajat bapak. Nah, bener tuh. Eta eh, kuha akhlak na budak teh ingali waktu sok kupun tenan, kasaluhureun sok cium tangan, meni santun. Budak saha ieu empat. Si empat ka bawah. Nu ngadidikna saha coba? Saha didiknya ngadidikna? Kiai di pesantren kiai mah teu disebut. Benar. Tapi giliran eta budak goreng akhlak pasti pesantren kasebut-sebut budak saya tapi sombong banget akhlaknya tuh bener pesantren itu tuh hidungnya di bawah tuh bapaknya di bawah tuh Tolong. guru kababawa alma mater pesantren kababa kababa. keangkat derajat saha indumba bapak Antak lamun yang keangkat derajat ibu jeng bapak sok budak gara asupkeun ka pasantren lamun urang teu mampu ngadidikna asupkeun ijab kabul ka para ulama para kiai aya serah terima ayah kalimat ijab kabul supaya nyafaatan dulungan orang urang kadituna di akhirat amin di tengah-tengah masyarakat ayeuna terutama kaula remaja kaula muda mudi anu jauh tina agama deket najeng pendidikan lingkungan pergaulan kalau tetanggung jawab bahkan isu asupkan aina di golongan anak zaman aina teh era anak era goblogisasi lain era goblogisasi lain era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak di sekarang garoblok ka indung bapa loba budak nyari hati ke budak loba murid belum ke guru loba guru nyari hati ke murid bener kan? tinggal di tata krama sopan santun misalnya selalu kita nama budak ka bapak bapa budak SD kelas tilu kelas opat kelas lima suami itu tunjuk balik popolo top sok di sadar tak budak itu udah kena juga mana nyawa ditaruhkan leres ya. leres eh. ya ya itu mendendam ke anak subhanallah hebat kata ya itu kena ke anak nah nyawa ditaruhkan Gak hujir nggak tanaga Bahkan menurut ilmu kebidanan setiap ibu yang melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat sarafnya putus maka taruhannya nyawa. Tapi ketika Brojo lahir, orang kesalahan pangku kuindung, di raja-raja, di kasep-kasep, di menak-menak, di gelis-gelis, pager kasep sing soleh, padahal mah biar eta orang rek naihan indung. Enggak dulu. Panyawa kan anak nah, eta teh. Lah rasa ibu. Ibu ini pada tanya, ho laki, Ibu nu ngarasakeun bener teh. Sok tanyakeun ka bapak, jadi itu ngajuru teuing si bapak-bapak dai mah nyotan singgo di luar Kau majikan di kamar tuh nggak hujan naik, mah hujan di luar ibu nu nang mana ya resiko bener ke maaf pantas saya penelitian manusia yang paling berani di dunia tidak ada lagi adalah satu ibu-ibu kok paling berani sebab ibu berani menghadapi kematian nu paling yang harapan maut awewe bukti naon ibu buka anak lima berarti lima kali naon nyawa pemberani kata ibu bukina naon oh itu kapok yang gede yang gede anak nikah hiji kan setahun hmm. itu kan sekolah deh Kurang saya mimin kelepasan, kelepasan beki yang mimin itu paling berani ibu berani menghadapi kematian. Luka dua, ibu-ibu paling berani, berani, wah bertahan. Yang paling wanita diririt adalah ibu-ibu. Mata wajah belum laut. Sabab itu ketika kenal kan lunas Ayo ngaji mah kompak lu bocah capek, berek isu kucing kompak rutinan ibu-ibu paling semarak paling berani. Nah sababnya ayah kiri tanda. Ketika kiai mereka jatuh kembali kamar yang waktu. Eh, tahu lagi handlang hidung, seragam mulut, bukan lunas. Tak balik lagi dari setor ilmu ke aku setor bayar. Ya Allah ya Rabbana. Tukar tilu, ibu-ibu paling berani. Mungkin katilu, ibu-ibu wani nyarekan muda dalam. Panggalak akan gadang ibu-ibu. Atau bapak-bapak yang dahar, saya eh, sang ngumpul, ewen lau, kan eh, udah ciket, man, ciket, cemara, paha, paha, paha, paha. Bener ribu, empat ribu namanya, bisa ya bumbu nak kristi. Lalu aku mah mikir, dan baik bener ribu kayak mahal kayak dibeli, nu penting aing biasa harainya. Kan. Dari pada ibu muda-muda benda hayam, mau mencitan, jangan dulu kan, ada hutan dulu kan, nggak goreng lah, lulus kakek. Ya dibungkus mah genap ya, ribu, simpel, laki mah rasional, ngesehen bacot. Lalaki mah simpel nah beda aja awewe mun salah lembur ada ini soalnya Makin pacikan salah lama apa apa prebu itu. Guna prebu. kata surasi itu Mulai mahal mahal teuing yo iya, di bangka hari hayang sekedar telok beli prebu, rebu kamari di situ sekedar itu mah 2500 digagang cikan ngahulang seratus awalnya balanya modal kia bangkrut aja kan gitu. daripada era ribut jadi ibu-ibu di jalan ngerehan tukang ciket, gue tah jangan coba masuk 2500 gue tah bungkus tak. Ah. itu mengerti ngerti bijaksana ulah mahal teuing sekalian ce rodai, aing hakan ayah ibu-ibu begitu ayah ah. Masya Allah, kabatur aku manehna subhanallah bu bu hayang boga anak soleh hayang pesantren ke asupkan ilmu-ilmu agama yang baru dak supaya ngangkat derajat hidung mbak hidung bapana ngan kumaha eta budak nu derajat hidung bapak nu ilmu manfaat nukumah kumaha santri nu ilmu manfaat nu daek hikmah hormat tata krama santun kan jadi guru Iya catatan yang santri, sausana jangan numpuk kita bente santri tren tahunan kemana-mana, lamun goreng akhlak kamu jadi guru mual manfaat eta ilmu. Coba lo salah dari salah dar, maaf kurang mimiti diajar alim bapak sak tapi kaham jahia, bahulah tadi usap lebur, lembur. Nu tuturutan beres ngajar tuntutan bisa baca Quran nyemek masantren keluar daerah bisa baca kitab maloga jago dina ilmu kitab begitu guys jago jadi ilmu kitab ahli fikih hadis kata tafsir Quran begitu balik ke lembur pangih jeung guruna nu ngajarkeun alif ba taksa geus aya sopan santun nganggap hina pagi jadi jalan tar kemana pada kata guru anu pertama ngajarin alif bang taksa hei eh, mau bisa baca kitab eh lamun awak ngajarkeun tuturutan benar tuh mau bisa kata Al-Qur'an mau bisa maca lamun awak ngawuhkeun alif bang taksa benar tuh tapi kalau guru nu baheula nu ngajarkeun alif bang taksa lamun di jujur aing nangis loba nu itu para ustaz lain geus ayur lain di Spanyol karena itu jadi mah balalakeun alhamdulillah alhamdulillah ternyata ngamuliakeun guru nu baheula bakal menang pengabal ya, bakal menang maunah jeung karomahna ti guru Ayah riwayat ada hikayat undang kupingkeun anu tos nguping mudah-mudahan sing jadi penyemangat ka urang ulama pohokeun guru. Oh, Bu di Baghdad ada ulama besar namanya Syekh Jajuri di antara naeta kehebatan Syekh Jajuri santrina ribuan uluhur na ilmu Syekh Jajuri santrina ribuan ayah nu bisa ngapung santrina uluhur na ilmu na Syekh Jajuri ilmu ieu iya, mah tuh aing naik kapal tuh aya kapal tuh Syekh Jajuri eueuh eta Syekh Jajuri bahwa ningguluhur na sajaduri sandrina ayah nu bisa ngapung segala rupa ku ilmuna kata sajaduri Iya sahabat riwayat hikayat tuh di alaman ku Syekh di antara nuka hiji Syekh Jaduli ngarasakeun tawatu tina kailmuanana teu sombong dan sabab dina hiji hikayat Syekh Jaduli eleh kuning ini eleh kuning ini maksudnya kuma cek jadi anak santrina cek sah jadi yang santri kudu mari lu kabeh ayeuna urang ngalalana mungkin perjalanan urang bisa tilu bulan siap dan perbekalan janggahar di perjalanan urang bari tafakur karena ciptaan Allah santrina giring, sadaya di perjalanan sabulan bekal beak ayah di tengah padang pasir cai teayak sep haus sadaya Santri Nusarebu haus termasuk Syekh Jajuli haus. Santrina nyarios ka Syekh Jajuli Syekh pananjeun mah ulama besar. Cobi atuh ngadu ka Allah supaya ku Allah dituduhkeun di tengah padang pasir ningali-ningali aya sumber cai atuh jangan leueut. Syekh Jajuli ngadoa ah wiridan di tengah padang pasir. Beres wiridan teras ngadeg air reret kira-kira 30 meter katingali di tengah padang pasir kasorok kupanon poe ayah hinyai cai sehingga nu sorot ku poe eta cai lamun kasorot panon poe katingali hijaina cek Syekh Jajuli bener menang petunjuk kurang santri akhirnya saya itu tingali pasti sumber cai coba datangan santri langsung ngabri leres mendak sumur sumur cai China herang <laughs> ngakinas Cek sadra syekh, kapan akhirnya sumur cai, meme hati maga syekh heula anu ngaleut, saya syekh di Ditingati luhur, eta cai deek siga disiuk ke ya bisa. Cek saya jajuli, ayah pagiuk teh sungkan urut pada cai, ayah saya mangga ieu begitu disiukeun tenepi disiukeun dia nepi ka nongeng-nongeng, oh jerok jero cai teh. Coba cobaginya sorban ka dia sorban ditalikan karena ember karena gayung diancolkan dan lebih sambung dan kabeh sorban dijian tambang etas sorban santri termasuk sorban saya caculi etas si ember anu letik dan lebih lebih karena cahaya gahulang saya caculi Menan kaulah tadi sanjung doi ku na ya, ilmu kaula tapi kayak murid bisa ngaku murid kaula gering kuno kia talu kaula terbuka wirid yang nyedot cai can ayana naonan kaula nangis eh jajuli sujud nyuhunkan pitulung ka Allah Aikar eh, sujud nangis terojol mini mini assalamualaikum sama santri syekh ayah ibu-ibu kan yuk saya syekh jajuli mak Eta eh, nini nini ngedeprek. Kernang tunggang sungai deprek. Cek saya jadi kunang nih, tebak ngedeprek. Dipenangkan di dia. nabi Syekh tetos kan terkenal kemana-mana. Di Baghdad ayah ulama besar namina Syekh Jajuli. Santri ribuan. Bahkan luhur ilmu. Nah, Syekh Jajuli digitukan. Langsung nyusuh. Ma, bisa jadi fitnah kabi, ma memang Abdi dikenal kamana luhur ilmu tapi dia Abdi diuji Abdi usaha naonan Abdi itu eh, bagi buka ilmu naon-naon maksudnya naon para anjen leseh ulama besar memakai ngupi ilmu anjen luhur santri rasa kia seunah Ma jadi fitnah ke abdi, abdi terbuka ilmu nanaon. Aku gini ya santri buat, ay santri maloba, tapi gini abdi teu bisa noel cai cai acan di sumur. Tinggal di kumat, sakit tuh sakit deetna, eh, tapi aneh ember nu leutik teu nepi-nepi kana cai bahkan sorang santri kabeh mesti tambung sambung deh ieu ember teu nepi sudah emak boga jampe jampe ieu sumur supaya caina bijil kaluhur dan ini ini lempar ke sisi sumur di ciduhan wungkul cok begitu di ciduhan nyembur eta sumur kaluhur bijil aku sibuk seh jajur jeung santri ngaleuh eta cair Begitu wis cukup, kalaksaan. Ingat kali ini nih, ditinggal ini nih ini daya. Ayo derek, dikata bihan gus lumpang jauh. Mah, jagoan Jika tani ini ini, ayo naon saya tantosan, abisan kanuhun kan. Disusul ku saya jaju di bari santri dan nuturkan. Begitu wis deket mah, turunkan ilmu wirid maka Maksudnya naon saya? Abdi terkenal ulama besar doa-doa abdi hebat lebih wirid abdi bisa santri abdi bisa kaku tapi kuno kia abdi eleh umat mah boga wirid nama ijazah kendali hmm, puasa sabara tahun di puasaan waktu anu kami mah ceketan ini ini ini mama tegar wirid naon naon se dan mama sok ngamal ke salawat Jibril Gimana? Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Eta eh, we mama Aku yang sama abdi ge gamal keuna sabararebu. Mama di etan Maksud aku mah setiap narik nafas ngaluarkeun nafas hati bari maca selawat. Bari ngobrol ge hate maca selawat eta ini Narik nafas ngaluarkeun nafas ku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi nafas nanti sembarangan baca sholat Kurang boro-boro, rek aja juga bang. Oh. Hmm. Di bawah dan rutinan baca sholawat kami lagi pabudit kene. Halo mas solo salatan Kalimantan, Kalimantan di bawah. Pas Sulawesi, saya makan itu. kami makan, Kalimantan. Ya Allah. Iya. Kehebatan saya jadi diuji, dicoba ke Allah. Jadi kita talukun ini Bahkan kita riwayat tulisan es punten. Hiji muridna Syekh Jajuli ngaranna Sa'id Al-Adhari Ti mimiti belajar alif-alifan, alif ba ta sa. Ti Syekh begitu geus kahatamkeun Quran, Syekh Said berangkat ke pesantren Syam Damaskus mapai ulama-ulama besar pesantren. Sabaraha tahun? 30 tahun. Pesantrenna Begitu wis pasantren kita jadi ahli fikih, Syekh Said al azhari mikir. Cek Syekh Al-Adhari kaula bisa kira sabab guru pertama kaula nu ngajarkeun huruf-hurufan Al-Qur'an ka kaula. Maka kaula rek balik ke Baghdad ayeuna. Balik Syekh Said ke Baghdad, ternyata di Baghdad tos teu Irak di lemur eta sabab ayah perang sadaya masyarakat Baghdad termasuk Syekh Gajuli ngungsi ka mana ka Basrah Ada gebeja Syekh Said oh guru kaula teh lu nu baheula ngajarkeun alif-alifan kabasro mungsi. ngungsi na di papa lek basro. bakal barang nepi ka aya pesantren gede santrina loba didinya Syekh Said asup pesantren bari ningali ulama Natos. Sapu. Nara saya sain ke santri sanes. Ya Yusuna ya, sabara tahun hampir 80 tahunan. Oh, kesepuh. Ditelek-telek dah eh, ieu iya, guru kaula ngajarkeun alif ba ta sa baheula. Ah wios iya, nu penting makula ngalap berkah we di bade ngabdi di pasantren. Jadi saya saiba tara balik ka kobong di masjid wae maca Quran. Nah, iya, iya hebatnya jalma anu ngamuliakeun guru pertama terus mapai ka guru-guru nu sejenna pokona hikmah kanu jadi guru diangkat derajatna ku Allah kumaha diangkatna ieu iya teh Said Tadarus lamun saya jadi geus ngajar kitab contoh lebih kak Isya pada Isya ngajar sampai jam 10 di jam 10 wengi istirahat santri nu sejen saya sakit salib di masjid tadarus santri nu sejen lalakonan kata jajuli saya eta santri nu engal teh tara uih kakobong aja di mana sarena sare sare saya di masjid wae di masjid wae mumun kenaon kakupi nama tadarus ngos Quran wae nabi ka iraha maca Quranna dugi ka subuh dugi ka adan subuh tadarusna penasaran saya jadi panggil eta si santri kan dia saya dipanggil. Bener anjen lamun geus beres ngaji kitab anjen sok kana balik ka kobong. Mohon se Anjen cicing di masjid leres nepi ka subuh, duwi ka subuh. Macam naon anjen di masjid? Tadarus eh, tadarus Quran, sumuhun Sok menang sabar aja cuman yang jam 10 nepika subuh tapi adan subuh maca Quran Alhamdulillah tos rutin Ab tiap bunyi upami jam 10 juga adan subuh teh sahataman Quran 70 juz hatam batu cek cek hebat ini ahli Quran ini hafid tapi jago ibadah saja di jam 10 petik nepi kami adan subuh Quran tamat hatam Ya, jangan ya. tugas pamat mohon mungkin tadarus deui bade tadarus deui abdi tiap ah ayo nama penting tadarusna bari maca Quran maafnya hampura amarek mere tugas sambil anjir maca Quran bari ngabayangkeun wajah aman sanggup teu bari ngabayangkeun wajah aman mangga aman digawean ku Syekh Said Satria tidak bisa bulu maca Quran bari ngabayangkeun guruna terus tapi kan adat subuh isuk dipanggil deui jang ka bumi mohon ama penting tadarus tadarus ama kabayang teu wajah ama sambil ngabayang wajah ama hakam Quran 30 juz ama hapunten abdi mung tiasa 27 juz tilu juz deui teu kaos kabujeng adan subuh Nah ulang iya saya jadi Keur tengah bayangkan wajah anak mana hakam sakuran tilu puluh juz. bayangkan wajah anak gering jadi kurang tilu juz deui teh kabaca ada di subuh Kurang anjir lambat macana. Sanes lambat ama Abi nangis nangis kunaon ngabayangkeun wajah ama. Nah abdi biasa ngawas itu sabab ama ajaran ama nya abdi ngaos kali ditukar dieu iya, teh pantiasa baca alif alifan pantai apa yang diajarkan ku amat dari mana nanti juri badat apa abdi sakit santri aman uga pungkur diajar alif-alifan abdi pasantren ke mana-mana ui ui abdi hoyong sering apa pada dengan uhun ke nangis ya juri ya Weh hebat anjing ku cinta anjing, kau amat ditarima ku amat kacinta anjing? Singang Sinang derajat anjing. Nah, ama rek tugas dari anjeun. Tugas naon ama wengi ayeuna tadarus deui nya. Muhun ama bade tadarus tiap wengi ke, Ngan ayeuna nama ama mere tugas nu kadua ayeuna. Naon ama sambil anjeun tadarus maca Quran, usahakan bayangkan nami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mangga ama pentingna tadarus ya asaik. Berita darus maca Quran bari ngabayangkeun nami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tadarus bari ngabayangkeun nami Kanjeng Nabi sampai ke subuh isuk nanti panggil di guruna jangan ka bumi mohon amat tadarus anjeun penting dilaksanakeun ku abdi kabayang enam nabi kanjeng nabi kabayang gente kabayang teras ku abdi ditinggalian nabi kanjeng nabi bari darus Hatam Quran jang 30 juz Boro-boro 30 juz apa? Abdi mung tiasa 3 juz 30 juz Kau makin kurang 27 juz teka baca terkaos sapi mungti wujud kabujeng azan subuh nah anjing lambat kacana mumun namanya lambat api teliran nangis tinggal Abi maca Quran ngabayangkeun Nabi kanjeng Nabi ceri yang isin Abi isin ku Nabi sabab nu dibaca ku Alquran Al-Qur'an nyaeta akhlak mulyana kanjeng Nabi Abi isin ngan sakadar ngaku ngumpul Abi umat Nabi tapi akhlak akhlak Abi masih ada jauh jeng lu diajarkan ku kanjeng Nabi nangis saya jatuh kue mati mati mana kaca kota cinta ke Rasulullah sakit ketekan Nas malam air atuh ngasih ama deui. Naon deui ama tadarus. Bade tadarus abdi tiap wengi ama tapi ingat malam nu kayeuna anjen tadarus usahakan bari ngabayangkeun nami Allah Bayangkan demi Allah. Sanggup mangga dicobi ku api ama dan digawean. Tapi ke subuh hadam subuh hisupna dipanggil dari jangka bumi. Mohon ama tadarus penting tadi. Tadarus abdi kabayang nami Allah. Dibayangkan nami Allah. Menang sabara juz tobeta Quran penting tadi. Abah punten. Punten sajud sajud acan. Patihah be abdi teberes. beres. Fatihah tuh beres. Mohon Allah, abding aus Fatihah ting awit, di Bismillah, ukur dugi ka kalimat iya karena butuh. Badai ngaos wa iya karena stain, abdi teu nangis dugi ka subuh. Kunaon jang make kitu? Nu dibayangkan nami Allah Nu dibaca ku abdi teh kalam Allah Bidauh Allah Abdi isin ku Allah amat Dina kalimat iya karena aku tuh Abdi ngaku nyembah kabusti Allah Ketika rek macara iya karena stain Pada yuhunkan tulung ke Allah Isin abdi ku Allah Sabab ibadah abdi can ayana naonan Sehingga Juli yang nangis saya sahih diangkat di ditanggung nantung di digabluk bisa caci ayah naon nama lepas api lain salah Si Rido anjir di aku guru anak. santri aku guru ku guru apa tukang harusnya apa hatam Quran ama tahfidz Quran kata alal kabeh Quran ku ama tapi al bisa maca seperti maneh maca Quran gitu sing ridho ya aku dulu kuat subhanallah kata watuan Syekh Jajuli bari ilmu dan luhur tapi ningali muridna ayat kelebihan nepi aku buru kamu murid orang gitu tuh Hei, seraucet. Boro-boro ngaku guru kasahana pun, kaguru orang nuhubul gini ngaku orang. Atau kawa keberkahan kemanfaatan ilmu timan. Kaguru nu ngajarkan alif-alifan bahwa lagi ngispoho orang. Ya sing jadi bahan introspeksi orang. Sabab ikan murid anu soleh kaguruna bakal menang yang tahu, bakal menang kemanfaatan ilmu di dunia di dunia yang fa'u fil qabri yang fa'u fil qiyamati yashfa'u tetapi ke murid anu soleh ke guruna bikin anak anu soleh ke inung bapana di dunia bakal manfaat di kubur bakal angkat jatah ke Allah di akhirat bakal bisa disyafaatkan amin ya Allah ya Rabbah amin ya Allah ya Rabbah amin ya doa kuring khusus kamu guru-guru simkuring anu diguci sing istiqomah sing langkung nambah berkah ilmuna sing langkung manfaat ilmuna kaangkat derajat aranjenan aku ilmu ilmu anu di guru guru nah bari pindah pesan simburi ulah hilang kami jateng guru atau ke para santri di dia istiqomah di pesantren ayam manfaat ilmu gara beri hati guru jaya ku akhlak ku bahasa ku tata krama tentang santri bahula kunon para guci ayo najara di kiai sabab bahula mampu nggak beli hati guru-guru nah di pasantren santri bahula najara di ulama besar santri-santri bahula najara di kiai masyhur sabab santun adab-adaban dijaga karugat jadi guru tenunggu di kita santri bahula masuk nawar ke diri ka guru hayang di kita isu-isu teh ajengan kadang-kadang yang kan pacul kadang pun geus ubuh pacul sabab helan budak santri dicopot dan sawah diurus ke budak santri bagaimana gitu Mawar korek ajengan yang han korek hayang ka kebon hayang ngababar jukut ngabersihan kebon geus leungit korek sama santri geus nyokoti heula korek di dapur imam saeta kiai santri geus ngagawean di korekan, kebon di perakaan bubuahan santri baheula ajengan mah kieu kabeuli hanteng eh ulah gede begitu rek ngabedahkeun eueuh lauk rek utang geus tapi heula sero nama lolor di kobo Kayak kayak raja raja mencurigakan gitu. Lomba mantan mantan zero gitu. Aku nih termasuk kuing pak, kuring mantan presiden direktur zero, pak. Presiden gitu. Kadang kuring kan malik lauk kiai aja main malik lauk guru kan jeung anaknya kuring jadi anak guru. Da anak rasa pantang. Hayang saya wae kobong panjang kuri. Ama tong di kobong lah bararau di rumah ah, ama di imam jadi gitu. Mau kayak di rumah saya. Jam 11 tengah puting karep tengah udang ke. Masep. Nah, lah, tunung yuk. Yang dahar. itu dahar mah dahar ya ke dapur, dapur buka itu imam gitu deh. Ayo ngeliwat maksudnya, ih kaya ya wae, eh biasa aja, yang laut kewe. Sekarang aja nanti, gue suka ngalalau, kayak gue dikulah ayo. Nah orang ngeliwat dia ada ku anaknya. Kacri kewe, ada kan kewe, kumah itu aku ah. Biasanya ke Makassar itu tuh pakai kolor panjang, Makassar kolor panjang pakai. Terus kalian hendak nata, namun muncangan tak kolor terus masa tapancuran pulang belah gitu buka kolor jangka kawadahan laut ke bisa ngararajol paling jadinya anu ngagiringkeun anak aja anu ngagiringkeun ngagiringkeun laut, ku cupakan tengah peuting disare karena pancuran karena pancuran kil kolor tuh ini kenapa pluk ah jahir kenapa kolor aing jaher emas gitu oh emas Satu bahul aing dan dalam kaji juta kan lewe. Rauna aing ku lewe. Sieun seueur diadu jeung aing. Terus mono yon ah ieu langsung ngagetan kagian yang kasih dia kobong bulu kehun bulu digoreng eh, oh pesta dari subuh Lur, belum subuh, sarolak, bari narunutan, kalau itu anak ajengan gigireun. Ngoror, oh, oh, oh, itu salat. Kedah haji kudu kan bagian balagan amat. Biasa nama galal karahim Allah. Eta mah henteu amat. Begitu datang ke majelis tiup nantung anak, Seh. Main tunu. Karena pihang majelis ini. Iya karena kajengan belah dia. Seh. Mau nama. Peting hujan ke. Tuk rumah. Peting hujan ke. Ente ama lu bener. ya tuh girimis-girimis acan ama tapi aneh si Asep cai pulah biru. Ajuk. Lu eh, eh, lamun pulang biru berarti hujan. Iya mah hujan itu tapi biru. Pancuri ya kan guru. Kunaon nasibnya? Eta anak ajengan wae jeung nunutan oge jadi suku masih mau ulang ngomong kuno set, duka apa si ayah nu turun beti ngaset. kata orang kumaha bohong aing dosa kaguru jujur asep ah, uh, eh, ngalau tadi kata anak kajiman salah awak mohon nama daripada dorakai kaguru mending jujur Jengke si Asep, jengke aing kieu tadi seterang. Lamun hayang masak itu iya ulah malih, Sep. Bebeda. Uh, ya, aing nulita. Coletot anak jujur. Ah jujur aing mending korban sarare, ya. Daripada kasih kasiksa sorangan. Nya ama saa. Aa. Ah, ngitung. Nah, itu mana saya juga bagi ngomong kai. Ayo nama ke BPK. Kowarto ya. ya, sama ujubobo bobo tibra. Kuna sih. Nah, baru dak santri lapar nama dengan ke dapur ke bumi kaya keras ngaliwer. Nah, ya, antos wei ke warang ngalalau keras Ah, maaf niatnya sodako we amanah cek ajengan eh oh. sek salamet diuk sek diuk <laughs> tahun sababna geus niat sodako geus aya sodako mah kang diungkap deui apa gitu mah geus sek diuk salamet ayeuna cek ajengan anak nah, ngarti karena sodako Mereka ajengan nah, mikir, kira aku aing ganjaran sodako ku anak jadi amal ge atulis lah niat sadakoh kamane cek kuring yes alamat kan? gitu mas, ya lo ya, bari ya, tapi sok sanal gitu sabadur-badur dasar di bagela balik bebeja sama apunten Umi hapunten Abi badai mukim ayeuna teh tos lagi masantren di dieu kan Abi badai ijab kabul ijab hendak kabul naon ya Salami abdi di pesantren, senuka tuang ku abdi, tanpa wartos ke ama, tanpa wartos ke umi, baik nu di dapur nu di mana oge, kadu hak milik umi sarang ama, soka tuang ku abdi, tanpa wartos, nyuhun ke dirido diridokkan, supados ilmu abdi manfaat. Sok itu tak lain kalau di pesantren ka guru. Eh, hey, Iqbal, sok itu tak? Ah. Iqbal? <laughs> Tak? Bongkar. Asal wah bohong. Bentar yang ngundang. Eh, tahu asal. Minta dihalalkan. Nafsu itu. Iya. Bukan serot ini. Eh. Belum, belum. Eh. Alhamdulillah. Dulu-dulu sih goreng. Ada enak pada kembal, alhamdulillah. Kangkun gitu santri mental itu minta ikhlas ijab kabul kami jadi guru. Sok aja memang guru mal ngaharapkeun cek guru di dipen tajang. Teu dipen tage geus rito itu, geus dihalalkeun ku. Gitu. Cek guru do tibang lauk. Tong lauk ilmu aing didikeunaan ka santri leres teh. Nah, terus saya kemarin dan akun guru-guru langsung paranjang wisma kita gitu beda cekap mudah-mudahan emang karena khusus para anggota buci sadana sing paranjang wisma Soalnya manfaat ilmu berkah rezeki anu tajan narasi kita berkah sing narasi kita berkah sing haji sia kristian jasa umroh amin khusus guru-guru sing turing anu dibuci ibu pak eh kemana Hah? Wih, pak, wih, candes kita kalah sababak, sababak deui. Kalau dapat dibeli, gue kayak balik jam jam oh setengah dua tuh. Gitu. Eh, nadu Allah, Allah masallu wa sallim wa balik ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa lisadatina ashabi Ya Allah ya Rabbal Alamin, a'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم يا من هو في عروجك يا من هو في عمه وحيد يا من هو في ذاته القديم يا من هو في مجده المنير اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من الظلمات وارزقنا منك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق لأقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala ni'amillah Jazakallah khair asana jazah Haturkun seunuhun laksa sejuta kebingahan, tak Urang sadaya, Kabar saabah, Kisi kampek Armana mantena parantos nasihat tausiah tausiah orang sadaya. Mudah-mudahan jantungkan kemanfaatan kebarokahan bil khusus Arguman kena umumnya Abu Habib urang sadaya dan adi Ya Allah Ya Allah Alamin Hadirin kaum muslimin rahimakumullah